Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah gugah kolbu. وقف الطفل والحجارة أكوان وعيناه عزمة وصمود لا وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنون وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عسرة وصدور Ajal seorang ahli Quran ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنود والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت Suatu hari, aku sedang berada di ruang refreshing. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang memanggilku dengan mengatakan, Dr. Khalid, jazakallah khairan. Ayah kami dalam keadaan ikhtidor, yaitu sakaratul maut. Kami ingin Anda untuk mentalkinkannya dengan kalimat syahadat. Kemudian aku mengatakan, "Kalian kan anak-anaknya. Mungkin kalian bisa lebih fokus untuk melakukan itu terhadap ayah kalian, karena perasaan antara seorang anak terhadap bapak, kalian lebih dekat. Sekarang, lakukanlah Insya Allah, Allah akan memberkati kalian semua. Tetapi, dia tetap bersikeras agar mau ikut mereka untuk melihat keadaan ayahnya itu. Akhirnya aku pergi bersamanya, dan aku melihat sang ayah yang keadaannya sudah sangat payah. Semua anggota tubuhnya sudah lumpuh. Denyut jantungnya kian melemah. Paru-parunya sudah hampir berhenti. Bahkan otaknya juga sudah tidak berfungsi. Dia benar-benar dalam keadaan menanti ajal. Tekanan darahnya antara 30 hingga 40 dan denyut nadinya antara 20 hingga 30. إليها خلاء كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي Aku mencoba mentalkinkannya dengan ucapan La ilaha illallah. Tiba-tiba, jarinya bergerak diikuti lidahnya yang mengucapkan kalimat tersebut. Ya Bahkan yang lebih mengherankan lagi, ketika mengucapkan kalimat tersebut, tekanannya naik menjadi 130 sampai 140. Dan denyut jantungnya juga meningkat antara 100 hingga 110. Bahkan perawat yang merawatnya pun menjadi tercengang. Ia keheranan. Kesempatan ini aku gunakan untuk mengingatkannya Ini adalah bukti yang harus Anda ikuti. أين الأنساب Anda harus masuk Islam. Demikianlah aku katakan kepada perawat itu. أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود ورصاص من حوله وجنون وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنون وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مسموم Kemudian, aku perhatikan anak-anaknya yang soleh ini menjadi suri toladan bagi sebuah pengabdian seorang anak kepada seorang ayah, orang yang sudah tua. Ayah mereka tak pernah ditinggal sendirian. Mereka bergantian untuk menjaga sang ayah Masing-masing mendapatkan giliran enam hari sekali, sesuai dengan jumlah mereka bersaudara. Kemudian aku katakan kepada mereka, Cobalah kalian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mereka pun langsung melakukannya. Semoga mereka dibalasi oleh Allah Ta'ala dengan pembalasan yang baik. والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في الساعة فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العهود Sang ayah masih dalam kondisi seperti itu selama tiga hari. Tekanannya pun terus naik menjadi 130 hingga 140. Sedangkan anak-anaknya terus-menerus membacakan Al-Quran dari pagi sampai malam. Sampai akhirnya, sang ayah pun meninggal dunia. Subhanallah ketika aku talkinkan ia, aku masih ingat. Tekanan darahnya yang 30 hingga 40 meningkat menjadi 130 sampai 140. Subhanallah. Aku sempat bertanya kepada salah seorang anaknya, ayah kalian ini sering membaca Al-Quran? Ia menjawab bahwa ayah ini biasa menghatamkan Al-Quran setiap minggu. Bahkan tak jarang, dalam seminggu bisa khatam lebih dari sekali. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang tua ini. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam naungan karomahnya. Abu Mus'ab berkomentar, Semoga Allah menutup hayat sang ayah dengan husnul khotimah. Demikian pula seluruh kaum muslimin. Benarlah apa yang telah disabdakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan merupakan orang-orang spesial di sisinya. أين الأنساب وبين العود والله أعلم يصرخ أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله